Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat huruf dan kita masih membahas tentang sifat yang memiliki atau yang mempunyai lawan. Yang kedua dari sifat yang memiliki lawan adalah syiddah. Sifat syiddah ini memiliki lawan dan bernama rokhawah. Sekali lagi, rokhawah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhrad. Sekali lagi, syiddah adalah tertahannya aliran suara. Perhatikan kalimat tertahannya aliran suara. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah akan terasa aliran suara itu tertahan. Huruf syiddah berjumlah delapan. Apa saja? Huruf tersebut adalah yang pertama, huruf-huruf tersebut yang pertama adalah hamzah. A. Yang kedua, jim. Yang ketiga, dal yang keempat qaf yang kelima to yang keenam ba yang ketujuh kaf dan yang kedelapan adalah ta dan terkumpul dalam ungkapan ajid qatin bakat ajid qatin bakat kita ambil contoh huruf dal misalkan ketika kita mengucapkan huruf dal akan terasa tertahannya suara huruf dal. Contoh, dadi du ad ad tertahan dia. Ya. Berbeda dengan rokhawah, lawan dari sifat syiddah. Rokhawah ini adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Kita ambil huruf sin contohnya. Ketika kita mengucapkan huruf sin, maka suara akan mengalir begitu ya contoh sasisu as lihat sin itu suaranya mengalir tidak tertahan beda ketika mengucapkan huruf dal tadi suaranya tertahan dan kita tidak bisa mengalirkannya nah itu huruf-huruf uh, syiddah dan lawannya adalah rokhawa kemudian yang perlu diperhatikan antara dua sifat ini antara syiddah dan rohwa, ada sifat yang disebut dengan sifat bainiyah atau tawassut sifat bainiyah memiliki lima huruf lam nun ain mim dan ro lam nun ain mim dan ro terkumpul dalam ungkapan lin umar lin Umar ya lin Umar sifat baini atau sifat tawasud ini pertengahan ya antara sifat syiddah dan rohawa dia tidak tertahan seperti tertahannya syiddah dan tidak mengalir seperti mengalirnya rohawa jadi sifat ini eh, ada pada lima huruf ya dan alirannya sedikit alirannya sedikit. Contoh ketika kita mengucapkan huruf lam ya la li lu al nun na ni nu an ya alhamdulillahi rabbil alamin nunnya itu ada aliran sedikit tetapi tidak seperti alirannya rokhawah dan tidak tertahan seperti tertahannya syiddah. Dan hurufnya ada lima, lam, nun, ain, mim, dan ra. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.